Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Yang akan saya tanyakan adalah bukan untuk saya, tapi untuk teman saya yang dua. Saya punya teman dua, yang satu tempat tinggalnya itu dekat tempat ibadah yang paling mewah. Yang satu lagi tempatnya dekat tempat ibadah yang paling dekat. Dua-duanya itu tanpa sabab, tanpa udur, tidak mau berjamaah. Saya tanyakan teman-teman saya itu yang satu, bagaimana kamu itu tidak mau berjamaah? Dijawab dengan dia, saya sedang berjamaah dengan malaikat. Yang akan saya tanyakan ya, apakah memang ada di masa sekarang ini dan mohon penjelasannya supaya teman-teman saya ini mendengar dan bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salat berjamaah, kita tahu hukumnya salat berjamaah. Sudahlah gini aja. Intinya Anda jangan berbohong, itu sudah paling selamat kuncinya orang tidak berbohong yang repot itu pembohong bohong kepada manusia, bohong kepada Allah, bohong kepada Rasulnya kalau memang seseorang benar-benar sholat dengan malaikat ya hebat, Alhamdulillah dia sholatnya sama malaikat <laughs> apalagi diikuti para jin cuman kejujuran seseorang ini yang penting Sebab di dalam pembahasan sholat berjamaah itu tidak pernah dibahas bahwasanya kamu makmum satu cari malaikat dua tuh gak ada. Nah ini bahayanya pembohong itu merusak nanti. Semuanya akhirnya tidak mau sholat alasannya sholat sama jin sama malaikat. Nah ini sholat sama jin sama malaikat. Sudahlah kita harus jauh dengan orang-orang yang aneh-aneh. Kalau memang dia wali benar, lalu sholat sama malaikat tidak akan ngomong seperti itu. Dia paling rajin sholat berjamaah dengan manusia. Kalau memang dia waliullah dan kutub diikuti oleh malaikat, pasti dia paling rajin sholat berjamaah. Percaya. Justru di saat dia tidak menunjukkan kebohongannya. Karena sholat berjamaah dengan manusia istimewa, sebagian madhab mengatakan wajib. Kalau memang dia benar-benar orang yang bisa bertemu dengan malaikat, berjabatan tangan dengan malaikat, waduh Masya Allah <laughs> Ini dia tentu lihat perilakunya dia paling rajin beribadah, bangun malam, sholat berjamaah, sedekah, paling baik orangnya, paling tawadhu. Karena dia adalah wali kutub itu. Dia wali besar. Tapi kalau sudah sendiri itu ngaku-ngaku, lah bohong. Dusta. Memang ada pendidikan. Nabi pun tidak seperti Nabi sholat berjamaah kok. Sahabat Nabi yang lebih kutub lagi. Jamaah rajin kok. Ada orang di akhir zaman melebihi daripada Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya, sakit. Didoakan saja semoga sembuh. Nah, ini. Ya, ada begitu saudara. Kita jangan bawa ke hal yang aneh-aneh. Kita sibuk ngajari orang untuk berjamaah, ada fatwa. Itu biasanya baca fatul Mu'in, itu Ngaji ngajinya ngantuk di belakang jadi bagi seseorang itu kalau sholat sendiri hendaknya dia niat berjamaah jadi imam karena bisa jadi nanti ada orang ngikuti di belakangnya atau ada jin malaikat yang ngikuti itu kan pembahasan yang kita fatul Mu'in dipikir beneran apa dipikir sholat itu harus seperti itu gayanya ini biasanya orang males ngaji itu coba ada di kitab ini panggil sih jadi kalau kita sholat sendiri itu seandainya kita niatkan imamah Allahu Akbar nanti jin-jin di belakang kita sah ngimam ikut kita ini kan sekedar sekedar mengajari cara berniat sholat berjamaah saja bukan lalu menjadi orang malas pergi ke masjid kemudian aku sholat dengan malaikat enggak itu dusta kalau memang betul dia itu adalah orang sholat dengan malaikat <laughs> tentu dia ngajak malaikatnya sholat di masjid <laughs> enggak di rumahnya jadi kita tidak kita itu sudah sudah capek dengan sufi itu hebat tasawuf itu hebat tapi di saat ditangani oleh pendusta-pendusta itu repot tasawuf-tasawuf gadungan, tasawuf-tasawuf palsu ya. setiap malam ngaku ketemu Rasulullah orang ketemu Rasulullah akhlaknya tidak berubah diajak sholat Jumat katanya mau ke Mekah nanti waduh, waduh. macam-macam ini kan bualannya sang pemalas-pemalas itu ya, ini dan memang salat berjamaah tidak wajib menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Dua pendapat dan Syafi'i antara sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Sholat di rumah pun, ya sholatlah di rumah, tapi tidak usah bohong deh ngomong sholat sama malaikat. Sholat saja di rumah, bilang aku malas, selesai. Kalau sudah kalau sudah pakai bahasa-bahasa yang serem begitu, sudah memang harus di, diberi di, digosok bener nih kadang-kadang bahasanya aneh-aneh. Nah, ada lagi, saya setiap sholat diikuti oleh 25 nabi, wah serem lagi. Nah, ini, saya ada cerita, walah wali kayaknya wali apa? Nah, saya setiap sholat diikuti setiap 25 nabi Nabi Muhammad jadi makmumnya dia ini kurang ajar mulai sudah ya. wali-wali palsu itu enggak kita wali istiqomah ahlil hak waliullah adalah berpegang dengan syariat nabi yang dohir wali itu harus berpegang dengan syariat nabi yang dohir ini dia rajin sholat menjauhi yang haram kalau dia punya duit ya sedang sedekah dia juga baik hati dengan sesama itu waliullah kekasih Allah Nah, ini enggak nggak ada. Jadi mungkin itu betul. Karena apa? Tidak mustahil kalau ada orang sholat dengan malaikat. Cuman dari omongannya itu menunjukkan kalau dia bohong. Sebab kalau benar dia, ternyata banyak di antara para ulama itu mereka telah diikuti oleh para jin untuk belajar dengannya. Artinya juga sholat. Tapi mereka rajin kok. Kita menemukan kisah-kisah fulan, fulan termasuk Syekh Hasin Al-Fadani. Ini, ini bagaimana diikuti oleh para jin untuk belajar dengannya. Dan para ulama-ulama ngeyangin, tapi mereka rajin ke masjid. Tidak beralasan, oh di kamarku banyak jin. Nggak ngomong gitu dia. Jadi, sudahlah ini biasanya kumpulan-kumpulan sufi-sufi palsu. Ini yang rusak ahli tasawuf. Ikut torekoh pemalas, nggak punya ilmu, pengennya seenaknya, pengen dikerumunin orang, cepat jadi wali. Nah ini, wali palsu. Jadi kalau ngomongnya nggak aneh sehari saja, kayaknya nggak ada keramat keramatnya dia. Hari ini ketemu gini, oh, oh, oh, oh macam-macam. Bual, hayal Gak usah sibuk urusan begitu. Anda istiqomah. Anda belajar, amalkan ilmu, sholat lima waktu, bangun malam, doa sama istri baik, suami baik, anak baik, tetangga baik, pembantu baik. Anda ahli surga berjalan di atas bumi. Gak usah ngaku-ngaku sholat sama malaikat. Sudah. Ya selesai. Inilah syariat. Kita tidak ingin apa pendusta-pendusta kebohongan itu membahayakan sekali termasuk ngaku ketemu Rasulullah ini wah Masya Allah sampai ada suatu ketika ada orang yang baik sesaat baik tapi lihat perilakunya juga ini sampai kalau saya cerita di depan mata sampai setelah itu saya tidak datang lagi ke rumahnya bahwasanya saya itu kalau ziarah kubur Nabi Muhammad itu saya langsung dipersilahkan masuk ngobrol dengan Nabi di kuburnya waduh saya, saya mas dengernya sudah pusing dia ngobrol dengan Rasulullah ngobrol oh, ngobrol hebat bener nih ngobrol dengan Nabi. Jadi kubur dibuka, saya masuk ke dalamnya. Oh, jadi dia tidak bisa membedakan antara hayalan, bualan, kenyataan. Itu dianggap sama satu grup itu. Jadi waktu dia bual, dia dianggap nyata. Hayal nyata. Jadi orang sakit perlu diakin agar sembuh. Memang urusan-urusan tasawuf ini, tasawuf ini hak. Tasawuf adalah hak, makanya agar hak kebenaran ini tetap maka ayo kita pangkas penjahat-penjahat tasawuf itu tasawuf adalah Imam Haddad dengan tasawufnya sufi besar Imam Haddad Imam Ghazali sufi besar Imam Junaid al-Baghdadi sufi besar Abu Yazid al-Bustami sufi besar tapi di sana ada penjahat-penjahat yang merusak ahli tasawuf padahal mereka jauh dari wilayah tasawuf ini saja insyaallah ya insyaallah nah, kalau beliau mendengar nih tidak apa-apa, tidak marah. Kalau memang ada yang tersinggung dengan omongan kami, ini tanda cinta saya kepada anda yang bicara aneh-aneh ini insya Allah setelah ini tidak aneh-aneh lagi kan selamat sama-sama selamat kita jadi ahli surga semuanya insya Allah